Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Kajian kita malam hari ini kajian membaca risalah karya Ad-Duktur Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq al wafiri Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها Dan risalah ini telah ditakdim dan dikoreksikan oleh beliau kepada Al-Alimaini Al-Kabiraini Dua ulama besar di masa ini yaitu Al-Allamah Al-Syeikh الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان والإمام المجاهد حامل اللواء الجرح والتعديل في هذا الزمن بحق العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بارك الله فيكم dan kajian ini sebenarnya kajian buat ikhwah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ini kajian rutin setiap Rabu malam Kamis, cuman karena kemarin ada udur maka dipindah menjadi Kamis malam Jumat. Dan kita memanfaatkan kekosongan waktu sekarang sekalian. Sekalian e, untuk ikhwah kapuas dan juga untuk para tolabah di Mahat min hajil Athar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari bersama ini bermanfaat dan menambah iman dan takwa kita semuanya kepadanya. Dan pada tulisan ini atau risalah beliau ini, Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi ditulis oleh penulisnya yaitu Fadilatul Syekh Ad-Duktur Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Zafiri Hafizahullah Ta'ala itu menjadi beberapa bab atau beberapa pasal. Nah, beberapa bab dan juga beberapa pasal. Dan kita kajian ini untuk ikhwah kapuas di Ma'had Ibnu Katsir di Kecamatan Aruk, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Ya kurang lebih perjalanan sekitar satu atau dua jam dari ibu kota Palangkaraya. Kita sudah memasuki pasal yang kedua, yaitu membahas pasal seputar marahil al-manhaj as-salafi beberapa marhalah atau tahapan-tahapan al-manhaj as-salafi. Yang dimaksud tahapan di sini oleh penulisnya itu Syekh Abdullah eh, Hafizahullah Ta'ala itu terdiri dari dua tahapan, terdiri dari dua marhalah. Yang pertama, marhalah tabyin wa tawdih. Marhalah tabyin wa tawdih. Tahapan penjelasan. Tahapan yang berisi pengarahan dan juga tabligh qawaididdin wa asasiyatih tentang kaidah-kaidah ad-din as-sunnah dan juga asas-asasnya, pondasi-pondasinya. Wal marhalatu tsaniyah itu marhalatu tadwinil manhaj as-salafi. Tahapan berikutnya adalah tahapan pembukuan, penulisan. Ajaran as-sunnah, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi. Manhaj yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala dan oleh para ulama yang lain adalah manhaj yang didirikan di atas ilm. Manhaj as-salafi manhaj yang selalu dan senantiasa didirikan di atas ilmu. Maka oleh karenanya para pengikut al-manhajus salafi tidak pernah bisa lepas dari yang nanya para ulama. Pada pasal yang sebelumnya Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahullah taala menyebutkan anna min usulil manhaj as-salafi al-irtibatu bil ilmi wal ulama. Di antara prinsip di antara prinsip al-manhaj as-salafi itu selalu terhubung dengan ilmu selalu terikat dengan yang namanya ilmu. Karena ilmu ini yang mengembannya adalah para ulama, maka otomatis setiap person atau setiap pribadi muslim yang mengaku dan mengikuti al-manhaj as-salafi dan menerapkannya dalam setiap aspek kehidupannya tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya bimbingan ulama. Artinya ia tidak bisa merdeka sendiri. Menjalani kehidupannya sebagai seorang salafi, mengikuti manhaj salaf tanpa bimbingan para ulama, tidak bisa. Dan ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa anna hadza mimma awsallahu bih." Dan ini merupakan wasiat yang Allah sampaikan kepada semua makhluknya di dalam Al-Quran. Artinya kembali kepada ilmu dan ulama. Wa anna al khair was sa'adatu wan najatu minal fitani. Wa anna fihi dan bahwasannya padanya, pada ilmu dan pada al-manhajus salafi terdapat sekian dan segala macam kebaikan wassa'adah dan terdapat padanya as-sa'adah kebahagiaan dunia akhirat wan najati minal fitan dan keselamatan dari yang namanya fitnah sehingga fitnah itu dihadapi dan seseorang bisa selamat darinya dengan apa berpegang teguh dengan ilmu maka oleh karenanya Allah tabaraka wa taala mewasiatkan muslimin Ketika terjadi fitnah untuk kembali kepada para ulama. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapapun di antara kalian yang terus hidup sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsir akan melihat menyaksikan mendapati ikhtilafan katsira. Ikhtilaf, perselisihan pandang yang begitu banyak mendapati fitnah yang begitu banyak. Maka beliau alaihi salatu wasallam memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan juga kepada sunnahnya para khulafa ar-rasyidun. Setelah beliau wafat, yang, mengadik, yang menggantikan beliau adalah para khula, eh, enam, para sahabat khulafa ar-rasyidun yakni para ulamanya sahabat. Kembali kepada ilmu, kepada sunnah, dan kembali kepada para ulama. Ulama ussahabah, manhum, ala raksihim, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Al-Khulafa ar-Rashidun. Fa inna fi zihabil ulama Kata Syekh Abdullah rahimah hafizahullah taala fa inna fi dhihabil ulama au adama al-irtibati bihim au al irtibati bihim dhihaban lil ilmi wad din. Karena sesungguhnya dhihabul ulama kepergiannya para ulama, wafatnya para ulama, kematian beliau-beliaunya atau atau para ulama masih ada. Masih ada. Tetapi adamul irtibat, tidak mau kembali merujuk dan menghubungkan diri, menghubungkan ilmu kita dengan para ulama, maka itu merupakan dihabuddin wal ilm au dihabu dihaban lil ilmi wad din maka itu merupakan hilangnya ilmu dan hilangnya agama. Makanya seseorang kalau sudah enggan mengikuti arahan dan bimbingan para ulama, ya, agamanya itu akan terurai sedikit demi sedikit, seutas demi seutas. Itu pasti. Kenapa? Karena dia telah melepaskan diri dengan melepaskan diri dari ikatan ilmu mau dapat kebaikan dari mana kalau sudah tidak mau meng, mengikat diri dengan para ulama? Mau dapat kebahagiaan dari mana? Dan mau selamat dari fitnah, kapan akan selamat dari fitnah? Banyak orang mengklaim mengklaim atau mengangkat orang lain sebagai para ulama. Dan mengklaim bahwasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tahu tentang kondisi fitnah di negerinya daripada para ulama yang hak. Nas'alullah as wal afiyah. Karena yang namanya fitnah itu ya ikhwah barakallahu fikum, para ulama lah yang tahu. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ketika fitnah itu mau muncul, para ulama itu sudah mengenali tanda-tandanya. Pengalaman ilmu, pengalaman dakwah, pengalaman barakallahu fikum menghadapi ahlul fitani wa ahlul syubuhat wa ahlul ahwa. Nah, ini para ulama. Karena mereka punya ilmu, mereka punya ilmu. Beliau-beliau bisa mengetahui fitnah ini berbahaya ataukah tidak. Kenapa? Karena yang punya mayizah, yumayizu bainal haqqi wal batil, punya ilmu. Barakallahu fikum yang digunakan untuk menimbang mana hak, mana batil. Sehingga mustahil mustahil orang yang jahil lebih mengerti fitnah daripada para ulama. Orang yang jahil, tidak berilmu, atau bahkan memposisikan dirinya sebagai ulama, mengaku-ngaku sebagai para ulama, atau bahkan diam ketika diulamakan. Allahul musta'an wala hawla wala quwata illa billah. Membuat umat tidak uh, hanya kembali kepada pribadinya dan tidak kembali kepada para ulama ulhaq. fa inna fi dhihabil ulama au adamil irtibati bihim zihaban lil wad din. Kepergian para ulama atau sikap tidak mau berhubung dengan para ulama, maka itu merupakan kepergian ilmu dan hilangnya ad-din. Hilangnya agama seseorang hilangnya agama wa ihlala lil, jahl lil jahli wal fitan sebagai bentuk kemudian karena memang sudah hilang ad-din hilang agama hilang ilmu barakallahu fikum maka yang menggantikannya adalah al-jahl kejahilan merajalela merebak ke sana kemari wal fitan dan fitnah yang akan apa akan mewarnai kehidupan manusia. nasu ru'usan Akhirnya manusia pun sepeninggal para ulama atau dengan sikap mereka tidak mau berhubung dengan para ulama, akhirnya mereka pun dihukum oleh Allah Jalla wa'ala dengan apa? Dengan yang sebaliknya. Tidak mau berilmu, tidak mau belajar ilmu, akan Allah berikan kejahilan tidak mau berhubung dengan para ulama akan Allah serahkan ia kepada fitnah. Akhirnya mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin-pemimpin yang membimbing mereka. Orang jahil apa yang bisa diberikan? Orang jahil apa yang bisa bimbingan apa yang bisa ia berikan? Fakidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa, orang jahil mana mungkin bisa membimbing? Yadillun wa yudillun. Sebagaimana yang kata Rasul alaihi salatu wasalam, fadallu wa adallu. Maka orang-orang jahil ini yang sudah terlanjur diangkat sebagai pemimpin, sesat, ia pribadi sesat, dan menyesatkan orang lain. Kenapa berfatwa dengan kejahilan? Makanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Suatu nikmat yang perlu disyukuri oleh Ana dan antum semuanya adalah sampai saat ini diberi taufik untuk terus talabul ilmi. Ya. Diberi taufik untuk terus belajar ilmu. Kenapa? Karena memang terhubung dengan ilmu itu merupakan keselamatan dari fitnah. Sehingga mungkin seperti yang pernah Ana sampaikan bahwasanya hendaknya kita semuanya ini datang ke ma'had, datang ke tempat-tempat diajarkan ilmu dalam rangka cari selamat. Karena memang keselamatan seseorang dari yang namanya fitnah itu hanya dengan ilmu. Tidak dengan cara yang lain. Hakada penjelasan Syekh Abdullah bin Salfiq al-Zafiri hafidhahullah ta'ala ini pun sama persis dan yang disampaikan al-allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala dalam salah satu fatwa beliau terkait ar-ruqah, ar-ruqyah war-ruqah dalam fatwa seputar ruqyah dan praktisi ruqyah di antara salah satu fatwanya beliau menjelaskan seperti ini. Nah, fitnah itu terjadi karena apa? Karena jauhnya seseorang dari ilmu. Fitnah itu tidak akan pernah bisa dilalui tanpa ilmu. Bisa dilalui, orang bisa selamat dengannya bil ilm as-sahih. Dengan ilmu yang sahih. Maka Anak nasihatkan kepada diri anak pribadi dan antum semuanya, jangan bosan tolak tolabul ilmi. Enggak sampai pada uh, tadi pagi anak sahabat mendengar ada beberapa santri itu pengennya libur terus. Iya, sudah masuk ke ma'had maunya libur terus. Ogah-ogahan belajar. Mungkin bisa jadi selamat pada fitnah kali ini namun belum tentu kita semuanya punya jaminan selamat pada fitnah yang berikutnya. Baik. Kemudian Barakallahu fiikum. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sempat membaca penjelasan Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwasannya munculnya kelompok-kelompok menyimpang dan berbagai kebedaan itu tergantung samarnya syubhatnya. Tergantung samarnya syubhatnya. Cepat atau lambatnya syubhat atau fitnah itu muncul tergantung apa? Tergantung samarnya syubhat itu yang ada. Kata Syekh Abdul bin Salfiq Al-Zafiri hafizahullah ta'ala, "Fakullama kanatil bid'atu akhfa kana zuhuruha asbaq. Selama atau setiap fitnah itu atau kebedaan itu akhfa khafiyah semakin samar maka kemunculannya akan semakin cepat. Kemunculannya semakin cepat. Ini ya ikhwan, ada nasihat yang Begitu indah dari Syekhul Islam rahimahullah taala. Kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sebagaimana dimuat dalam kitab Ar-Rad al-Akhnai beliau menyatakan wal bid'atu kullama kanat azharu mukhalafatan lirrasuli yata'akhkharu zuhuruha Wa inna ma yahduthu awwalan ma kana akhfa lil kitabi was sunnah. Kebidahan itu semakin ia nampak jelas penyelisihannya terhadap Rasul alaihi salatu wassalam maka kemunculannya akan semakin tertunda. Munculnya akan semakin tertunda. Wa inna ma yahdutsu awwalan. Dan yang muncul yang lebih cepat muncul kata beliau rahimahullahu taala maka akhfa semakin samar maka akan semakin cepat muncul syubhat tersebut akhfa lil kitab was sunnah ya akhfa lil kitab was sunnah Leb enam lebih samar terhadap apa Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh karenanya syubhat yang samar tersebut, barakallahu fikum, butuh bimbingan para ulama bagaimana menyingkapnya. Wa yakulu aidon dan beliau juga menyatakan dalam <clears throat> syarah eh, dalam al-aqidah al-asfahaniyah ini dicetakan yang anak pegang ini al-asbahaniyah pakai ba yang benar adalah Al-Asfahaniyah pakai fa. Kata beliau rahimahullah taala wa kana zuhurul bid'i wan nifaqi <coughs> bihasabil bu'di 'anis sunan wal iman. Kemunculan beragam bid'ah kemunculan beragam sikap-sikap kemunafikan. Artinya dengan kata lain munculnya apa? Munculnya fitnah. Munculnya beragam dan berbagai fitnah itu itu tergantung sejauh mana jauhnya dari as-sunan wal iman. Jauhnya dari sunnah, jauh dari ilmu, jauh dari iman semakin jauh dan semakin semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari iman, maka akan semakin cepat muncul yang namanya fitnah tersebut. Muncul yang namanya kebedaan, muncul yang mana, yang namanya kemunafikan. Makanya seseorang naudzubillah min dalik. Jangan sampai ia punya firasat atau punya kemauan untuk menjauh dari sunnah. Kalau sedang futur, cepat cari obatnya. Jangan dibiarkan syaitan terus kemudian apa? Semakin kuat tarikannya. Jangan kau serahkan diri antum semuanya ayuhal ikhwah. Wa yatalabah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau futur, jangan semakin apa? Semakin melemah. Alihkan, palingkan kepada sunnah yang lain. Karena semakin jauh seseorang dari sunnah, akan semakin cepat syaitan itu membawa fitnah pada dirinya. Ini nasihat Syekhul Islam. Wa kana zuhurul bid'ah wan nifaq bihasabil bu'd anis sunani wal iman. Kemunculan kebedaan, berbagai kebedaan dan kemunafikan dan berbagai fitnah itu tergantung apa? Jauhnya seseorang dari sunnah, jauhnya seseorang dari iman. Maka sungguh nikmat ayuhat talabah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di ma'had antum belajar. Di ma'had antum mendekat kepada as-sunan. Di ma'had antum semakin apa? Memperkuat iman. Semakin kuat iman, semakin dekat dengan sunnah, semakin jauh dari fitnah. Maka ini sebuah nikmat yang patut oleh kita semuanya untuk mensyukurinya. Ana dan antum semuanya patut untuk kita untuk mensyukurinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mensyukuri nikmat ini. Agar apa? Agar kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Tabaraka wa taala sekaligus hamba-hamba yang diberi solusi. Hamba-hamba yang diselamatkan dari yang nanya berbagai fitnah. Kemudian beliau rahimahullah taala kembali melanjutkan wa kullama kanatil bid'u ashad ta'akhkhara dhuhuruha. Dan setiap kali kebid'ahan itu asyad semakin menguat. Artinya semakin apa? Semakin samar atau semakin menguat ah, enam, semakin jelas fitnahnya tersebut ta'akhkhara dhuhuruha. Maka kemunculannya purakan semakin tertunda. Semakin tertunda wa kullama kanat akhaf kanat ilal huduthi aqrab namun kalau ia semakin ringan semakin enteng dan semakin samar maka kemunculnya akan semakin cepat falihada haddatha awwalan bid'atul khawarij oleh karenanya oleh karenanya yang pertama kali muncul kebedahan dan fitnah itu di dalam Islam ini adalah fitnahnya khawarij. Fitnah itu al-khawarij. Wasyiah. Dan fitnahnya asyiah. Tumma bid'atul qadariyah. Wal murji'atu. Atau al-murji'ati. Wa kana akhiru ma hadatha bid'atul jahmiyah. Dan fitnah yang terakhir kali muncul di masa-masa para sahabat dan para generasi pertama umat ini adalah bid'ah al-jahmiyah. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Abdullah Ibn Salfiq Hafizahullah taala menyampaikan wa kana lis-salafi daurun barizun azimun fit tahdhiri min hadhil firaq wal bid'ah. Maka para ulama ussalaf generasi salaf memiliki peran yang sangat-sangat nampak jelas dan peran yang sangat besar di dalam mentahdir umat ini dari berbagai firkah-firkah dari berbagai penyimpangan-penyimpangan dan dari bid'ah yang telah lama oleh Rasul alaihi salatu wasallam diperingatkan. Maka salafun as-salih rahimahumullahul jami' beliau-beliaunya punya peran penting, peran besar di dalam mentahdir umat ini, memperingatkan umat ini dari fitnah dan bid'ah-bid'ah tersebut. Fassahabatul ladzina syahidu zuhur al-khawarij wasyiah wal qadariyah takallamu fiha maka para sahabah yang mendapati kemunculan fitnah khawarij fitnahnya syiah fitnahnya qadariyah takallamu fiha mereka nggak tinggal diam beliau-beliaunya rahimahumullah membahas menyampaikan kepada umat tentang bahayanya fitnah kelompok-kelompok menyimpang tadi. Wahadzaru bilha dan mentahdirnya, mentahdir dari fitnah khawarij dan qadariyah. Siapa contohnya? Kata beliau rahimahullah, ah, hafizahullah, kabni Umar. Contohnya adalah Abdullah ibn Umar, wa ibn Abbas, wa bin ibn al-Asqa, wa ghairihim. Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas dan Wathilah ibn Asqa dan selain beliau-beliaunya. Wa kada tabi'un wa atba'uhum wa jami'u a'immatis salaf. Demikian pula para tabi'in, murid-muridnya para sahabah dan para pengikut mereka wa jami'u a'immatis salaf dan seluruh para imam-imam salafun salih. Rawa Muslimun fi sahihi an Yahya bin Ya'mur Qala kana awwalu man qala bil qadari bil Basrah Ma'badunil Juhani. Diriwayatkan dalam Sahih al Muslim. Ini beliau ingin menggambarkan dan menjelaskan kepada kita semuanya peran para sahabat. Peran salafun salihun di dalam membentengi umat dari yang namanya bid'ah. Membentengi umat dari yang namanya penyimpangan akidah. Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dalam sahihnya dari seorang tabi'in Yahya bin Ya'mur. Qala kata beliau kala kata Yahya bin Ya'mur kana awwalu man qala bil qadar bil Basrah Ma'badunil Juhani. Tokoh pertama yang mencetuskan pemahaman qadariyah, pengingkaran terhadap rukun iman yang keenam. Pengingkaran terhadap al-qadar, di negeri Basrah ialah seorang tokoh yang bernama Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini aw aw mu'tamiraini. Maka aku berdua bersama saudaraku Abdurrahman al-Himyari pergi dari negeriku Basrah dalam rangka haji atau umrah. Fakulna maka kami berkata, "Lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasalnahu amma yaqul, amma yaqulu haula'i fil qadar." Andaikan nanti di perjalanan di tengah perjalanan safarnya kami haji atau umroh bertemu dengan salah seorang sahabat radhiyallahu anhum maka kami pun ingin konsultasi menanyakan kepada beliau beliaunya atas keyakinan mereka atas maukif mereka terhadap al-qadar. Fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhina di masjid. Maka kami pun diberi taufik oleh Allah Jalla wa berjumpa dengan sahabat mulia Abdullah ibn Umar yang ketika itu beliau pun juga sudah senior. Eh, Abdullah bin Umar tergolong sahabat muda yang ketika itu sudah senior, sudah tua. Kami pun berjumpa dengan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan memasuki masjid, Masjidil Haram. naftuhu ana wa sahibi. Maka kami berdua pun mengapit beliau. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Salah seorang kami di sebelah kanannya dan satunya di sebelah kiri beliau. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Maka saya meyakini kalau teman saya, Humaid bin Abdurrahman, menyerahkan pertanyaan itu kepada saya untuk ditanyakan kepada Abdullah bin Umar. Fakultu ya Abu Abdurrahman, maka aku bertanya kepada beliau, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana unasun yakraun al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya di tempat kami di Basrah sana telah muncul sekelompok orang yang al Quran, orang-orang yang piawai dan pandai baca Al-Quran. Orang-orang yang juga mempelajari Al-Quran. ilm dan orang-orang yang selalu sibuk dengan ilmu. Artinya kalau kita tadi e, dapat faidah bahwasannya kunci keselamatan di antara kunci keselamatan dari fitnah itu adalah ilmu. Barakallahu fikum. Namun di sisi lain kita juga tidak boleh lupa bahwa kunci keselamatan itu adalah milik Allah. Taufik dari Allah. Keselamatan dari fitnah itu rezeki dari Allah. Gak semata-mata ilmu. Riwayat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, pandai baca Al-Quran, al dan orang-orang yang sibuk dengan ilmu, <coughs> belajar ilmu, membaca ilmu, menuntut ilmu. Kata Naam Yahya bin Ya'mur wa min sya'nihim dan disebutkan tentang kondisi mereka wa annahum yaz'umuna alla qadar. Orang-orang yang pandai baca Al-Qur'an ini tadi, orang-orang yang sibuk berilmu ini tadi, belajar ilmu ini tadi ternyata terjatuh kepada fitnah al-qadar. Terjatuh kepada fitnah al-qadariyah. <coughs> Mereka berpandangan bahwasanya tidak ada takdir. Allah Jalla Ala Naam, menjadikan semua peristiwa ini terjadi begitu saja tanpa ada takdir. Wa amra unuf. Dan bahwasanya segala hal yang terjadi unuf, anif. Ilmunya baru diketahui oleh Allah Jalla wa'ala setelah unf, setelah terjadi. Setelah terjadi, baru Allah tahu. Artinya apa? Dengan itu mereka telah mengingkari keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam apa? Dalam takdir. kalah maka beliau mendengarkan bid'ah ini tadi, mendengarkan penyimpangan dan kesesatan ini tadi, beliau langsung memberikan arahan dan bimbingannya. Bimbingannya, idala kita haula wahai Yahya bin Ya'mur, kalau kalian nanti pulang berjumpa dengan mereka, fa'akhbirhum anni bariun minhum, sampaikan kepada mereka anni bariun minhum. Bahwasanya saya berlepas diri dari mereka. Abdullah bin Umar Ibn Khattab berlepas diri, benci, antipati kepada mereka dan kepada kebid'ahan mereka. Wa annahum bara'un minni dan bahwasanya mereka pun juga berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Dan demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Lau anna li ahadihim mithlu Uhudin zahaba atau mithla Uhudin zahaba, fa'anfaqahu ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Dan demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya demi Allah maksudnya. Andaikan salah seorang dari mereka tersebut, orang-orang para pengingkar takdir, Orang-orang yang ternyata yang terjatuh kepada pengingkaran terhadap takdir tersebut, orang yang sibuk dengan ilmu, orang-orang yang pandai baca Al-Quran. Andaikan salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, fa'anfaqahu fi sabilillah. Lalu kemudian mereka infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, maka bila Allah tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala sampai yu'minu bil qadar sampai mereka semuanya bertaubat dan mengimani takdir bahwa segala sesuatu yang diciptakan uh, diciptakan oleh Allah Jalla wa ala dengan takdir. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala fa hadzal atharu yuwaddihu mawqif as-salaf min zuhuril bid'ah wa muharabatiha wa tahdhir min ahliha. hadzal athar maka athar ini menjelaskan kepada kita tentang maukif dan sikapnya salafun salihun rahimahumullah bagaimana sikap beliau-beliaunya akan kemunculan berbagai fitnah dan bid'ah dan bagaimana beliau-beliaunya memerangi fitnah dan kebid'ahan tersebut, kesesatan dan penyimpangan tersebut. Dan tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Iya. Nasihatnya ulama, diam, diam, diam, diam. Iya, nasihatnya ulama, diam. Naam. Betul, para ulama diam, tetapi para ulama menasihatkan tidak hanya sekedar diam. Para ulama membantah iya. bahwa perpecahan, perselisihan, sikap al-wala wal-bara yang didirikan di atas Hududu nafas adalah amrun batil. Perkara batil. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kalian sampaikan dong yang sportif kepada para pengikut. Jangan diambil nasihatnya ulama yang menguntungkan saja. Sampaikan bahwa perpecahan yang ada adalah perpecahan dibangun di atas hududu nafs. Barakallahu fikum. Ini nasihatnya ulama dan para ulama menghimbau untuk memperbaiki dan bersatu kembali. Wa yakulu Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Dan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala menyebutkan usulul bid'ati arba'atun. Usul atau prinsip-prinsip Pondasi-pondasi kebid'ahan itu ada empat. ar rawafil, Wal-Khawarij, Wal-Qadariyatu, Wal-Murji'atu. Nah, ini beliau apa? Menyebutkan, Syekhul Islam menyebutkan ashar Abdullah ibn Mubarak ini dalam rangka apa? Ingin menjelaskan pula. Salaf itu tidak mendiamkan fitnah. Tetapi menjelaskan. Terakhir, wa dhamma salafu al irja. Faqad qala al-Imam Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri rahimahullahu taala. Dan para ulama atau salaf mencela kebid'ahan Murji'ah. Dan al-Imam Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri rahimahullahu taala menyebutkan mabtada'at fil Islami bid'atan atau bid'atun adarru ala ahlihi minal irja. Tidaklah muncul satu kebid'ahan pun dalam Islam yang lebih berbahaya terhadap para pemeluk agama Islam melebihi kebid'ahan al-murji'ah. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala Kajian ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, mungkin untuk ikhwah Kalimantan. Nanti dan apabila nanti jika bertepatan dengan antum talabah, mungkin bisa kita barengkan lagi. Nah, wa naktafi bihada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki istiqomah di atas ilmu dan semoga Allah Jalla wa ala menjadikan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita ini bermanfaat diberkahi olehnya dan benar-benar Allah jadikan sebagai benteng atau tameng yang melindungi kita dari fitnah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.